Tidak mesti lafaz yang sama berarti apa yang dilafazkan atau apa yang dinamakan tersebut berarti sama. Tidak mesti. Kadang-kadang lafaz bisa sama, nama bisa sama, ternyata hakikatnya berbeda. Sehingga jangan kita gulung, jangan efrat. Jangan efrat, jangan tafriq. Jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Jangan kita dengan alasan mensucikan Allah tidak mungkin sama dengan makhluk, kemudian menafikan seluruh nama-nama Allah. Dengan alasan bahwa nama-nama itu sama dengan nama-nama yang dipakai pada makhluk. Maka berarti kita menyamakan dengan makhluk. Allah mendengar, makhluk mendengar. Berarti sama. Allah melihat, makhluk melihat. Berarti sama. Kemudian ditolak semuanya. Allah tidak melihat, Allah tidak mendengar. Ketika dikatakan kenapa tidak mendengar berarti tuli. Bukan. Allah tidak mendengar dan tidak tuli. Tidak melihat dan tidak buta. Lakat junna jahmun. Sungguh telah gila Jahm bin Safwan. Yang menamakan atau mensifatkan Allah dengan sifat-sifat seperti itu. Tidak mendengar, tidak tuli, tidak melihat, tidak buta, tidak besar, tidak kecil, dan seterusnya Nauzubillah min hadzal Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan yang sendiri. Berarti mereka tidak bisa membedakan bahwasanya tidak mesti lafat dengan lafat berarti hakikatnya sama. Allah mendengar, makhluk mendengar, tapi jelas tidak sama mendengarnya makhluk dengan mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama melihatnya Allah dengan melihatnya makhluk. Allah Maha melihat segala sesuatu yang tersembunyi sekalipun. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar seluruh suara walaupun sangat rendahnya, walaupun masih bisikan dalam hati. Allah Maha mendengar. Karena Tidak sama dengan makhluk. Sehingga kita tetapkan lafaz-lafaz tadi yang ada dalam Quran. Dari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya kita tetapkan pula dari sifat-sifat Allah dan nama-nama yang ada dalam hadis yang sahih dengan keyakinan bahwa bukan berarti hakikatnya sama dengan apa yang kita sebut pada makhluk. Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Sampai kita pada ucapan Asy-Syarih rahimahullah wa huwa Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi yaqul rahimahullah taala wa qad yakunu alladhi yukhbiru bihi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma lam yudriku mithluhu al-muwafiq lahu bil haqiqah min kulli wajhin. kadang apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW adalah sesuatu perkara yang tidak pernah dilihat oleh makhluk-makhluk lam yudriku mitluhu al muwafiq lahu nggak pernah melihat yang sejenisnya yang sama dengannya nggak pernah dilihat dalam alam nyata iya toh kadang-kadang Rasulullah menghabarkan berita-berita yang seperti itu yaitu berita gaib seperti berita jannah apakah ada yang pernah melihat jannah belum Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang nar apakah ada yang pernah melihat nar Rasulullah SAW menghabarkan surga dan neraka dan apa yang ada di dalamnya. Dalam keadaan seluruh manusia belum ada yang melihatnya. Tentunya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada. Baik, sudah dibahas kemarin bahwa untuk menerangkan sesuatu harus dengan lafaz kalimat yang dipaham oleh orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara harus tahu lafaz yang kamu ucapkan. Apakah pernah melihat sebelumnya atau pernah melihat yang mirip dengannya. Iya kan? Tetapi ketika kita bicara tentang surga, mau pakai lafaz apa? Di sana ada pohon. masak pohon? Di sini juga ada pohon. Berarti sama dong surga dengan dunia. Anda di sana ada buah-buahan. Buah-buahan di sini juga ada. Qanifidina Bukan begitu maknanya itu kalian sama berarti dengan apa yang dikatakan oleh Jaham dan Sofwan. Menganggap sama kalau lafadznya sama. Tidak. Rasulullah SAW memakai lafadz itu. Al-Quran juga memakai lafadz itu karena kalian tahunya itu. Di sana ada sesuatu yang tergantung di atas ranting yang kalau diambil dimakan lezat sekali. Apa namanya? Kalian pahamnya buah toh? Maka disebut buah-buahan. Selesai. Apakah berarti sama dengan buah-buahan di dunia? Tidak sama sama sekali. Syaitan bainahuma. Jauh antara keduanya. Kala rahimahullah, maka berkata rahimahullah, kadang Rasulullah SAW menyampaikan berita yang seperti itu. Lakin fi mufradatihi, ma yushbihu mufradatihim. Tetapi Rasulullah SAW mengungkapkannya dengan kalimat-kalimat mufradat ya, lafat-lafat nama-nama yang mereka kenal supaya mereka paham min ba'dil wujuh yang mirip dari beberapa sisinya kama idza akhbarahum 'anil umuril ghaibiyah al muta'alliqah billahi wal yaumil akhir sama dengan ketika menceritakan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, menceritakan tentang hari akhir, hari kiamat yang manusia seluruhnya belum dengar, belum lihat, kayak apa? Maka Rasulullah SAW mengungkapkannya dengan lafaz-lafaz yang kalian kenal. Hanya ditambah kalimat. Tapi tidak sama. Mahum. Sebagaimana yang dibahas kemarin. Ada buah-buahan yang tentunya tidak sama dengan buah-buahan dunia. Ada pohon-pohon di sana yang tentunya lebih indah dari pohon-pohon dunia dan seterusnya. Harus ada kalimat seperti itu sama dengan kalimat-kalimat yang dipakai dalam Quran dan Sunnah tentang Allah Subhanahu wa taala. Sami'un, alimun, mujibus sa'ilin. Allah mendengar, Allah melihat, Allah mengabulkan doa, Allah menjawab. Kalimat-kalimat yang kita kenal pada makhluk. Mendengar, melihat, menjawab, tapi Allah sampaikan laisa kamislihi syai, tetapi tidak serupa dengan Allah sesuatu pun. Artinya berlihatnya tidak sama dengan melihat makhluk, mendengarnya tidak sama dengan mendengar makhluk. Sama juga dengan lafaz-lafaz dari sifat-sifat datiyah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyatakan tangan Allah di atas tangan mereka, Ketika Allah Subhanahu wa taala innaka bi ayunina, engkau di bawah pengawasan mata-mata kami kata Allah. Disebut mata, disebut tangan, disebut Kenapa ditolak nama-nama ini? Nama-nama yang terkandung dalam Quran dengan jelas harfan harfin, huruf demi huruf. Maka harus diterima. Tetapi harus ada kalimat laisa kamislihi syai. Karena kalian nggak akan paham kalau pakai lafaz yang asing yang kalian nggak pernah mengenalnya. Ada anunya, apa itu nggak ngerti. Nggak bisa. Yang dijelaskan. Mata untuk melihat tangan. Tetapi ketika kamu mengatakan berarti sama, tidak sama. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak sama dengan Allah dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Berarti lafaz-lafaz yang dipakai, lafaz-lafaz yang kita kenal pada makhluk. Tetapi Allah menjelaskan laisa kamitslihi syai. Sebagaimana apa yang kita katakan tadi tentang jannah, tentang surga. Bagaimana menerangkannya kalau pakai lafaz-lafaz yang nggak dipaham dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, semuanya nggak ada yang paham. Lafaz-lafaz yang aneh yang nggak pernah dipaham oleh manusia. Apakah bisa paham? Ya nggak bisa. Maka dicari lafaz-lafaz yang mirip kemudian dikatakan tapi nggak sama sebagaimana pernah kita terangkan kemarin untuk menerangkan sesuatu yang orang itu belum pernah lihat ada makhluk begini begini begini kayak apa namanya seperti apa aduh susah menerangkannya. apa yang kamu ketahui kamu tahu satu kamu tahu ini kamu tahu itu ah seperti itu cuma beda ah. begitu cara menerangkan dan itu namanya manusia dalam berbicara dalam berkomunikasi harus memakai taklit seperti itu maka tidak mungkin akan dipaham kalau Al-Quran turun bukan dengan bahasa Arab dengan bahasa manusia. Tidak akan dipaham. Maka Allah turunkan Quran dan Arabian la'allakum ta'qilun. Diturunkan Al-Quran bahasa Arab agar kalian paham. Maka diterangkan lafaz-lafaznya Allah Sami Alim biadillah di tangan Allah, wajah Allah. Tentunya kita diterangkan bahwa tidak sama wajah Allah dengan wajah makhluk, tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk, dan tidak sama seluruh sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Kalau rahimahullah, fala budda an yu'allimu ma'na an ya'lamu ma'nan mushtarakan wa shibhan bayyin baina tilkal alfaz. Maka harus diketahui makna yang terkandung dalam lafaz-lafaz tadi yang bisa dipaham maknanya wa baina mufradati ma'alimuhu fi dunya dengan mufradat yang kita kenal di dunia yang kita paham di dunia bihissihim wa aqlihim yang mereka kenal dengan mata kepala mereka dan indera mereka dan akal mereka fa idza kana dzalikal ma'na alladhi fid dunya lam yashhaduhu ba'd kalau mereka belum menyaksikan apa yang ada di dunia wa yurid an yaj'aluhum yashhadunahu musyahadatan kamilah ليفهموه به القدر المشترك بينهم وبين المعنى الغائب أشهدهم إياه kalau di dunia bendanya ada ketika dia nggak paham tinggal diambil bendanya nih ya. yang namanya HP itu kayak gini ada orang gunung belesok kampung nggak tahu sama sekali teknologi ya. diterangkan tentang HP nggak paham-paham maka tinggal kamu ambil nih satu. Oh ini, nah, ini kalau dipencet bunyi. Nah, suara ini suara si bulan yang ada di sana. Oh, satu lihat. Ya. Tetapi kalau menerangkan tentang hal gaib, bagaimana cara memperlihatkannya? Cukup dengan sifat-sifat yang diterangkan oleh Allah dalam Quran, karena Allah Maha Tahu, dengan lafaz-lafaz yang disebutkan oleh Rasulullah, karena Rasulullah diberitahu oleh Allah, dan sumber lain tidak ada. Masalah hal-hal gaib, hari kiamat, jannah, wanar, apalagi sifat-sifat Allah, maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah sendiri dan kemudian Rasulullah yang diberitahu dan diberi wahyu. Maka hanya dua sumber Quran wa sunnah sajalah untuk mengenalinya. Dan kita nggak bisa melihat. Hanya diberitahu oleh Allah dalam Quran dengan lafat-lafat bahasa Arab. Diberitahu oleh Rasulullah SAW dengan lafat-lafat bahasa Arab pula. Maka kita harus pahami dengan bahasa Arab pula. Kalau yad berarti tangan, wajah berarti wajah. Sami berarti mendengar, basir berarti melihat. Tetapi kita yakin bahwa Allah pun menerangkan laisa kamitslihi syai bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya sehingga tangan yang dimaksud tidak sama dengan tangan makhluk wajah yang dimaksud tidak sama dengan wajah makhluk Mendengar yang dimaksud tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Melihat yang dimaksud juga tidak sama dengan melihatnya makhluk. Mendengarnya makhluk. Qala Qala وبال قولا يكون حكاية له وشبها به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريقة التي يعرفون بها الأمور الغائبة قال kemudian dia berkata فينبغي an ya'rif hadhihi darajat. Maka kita harus tahu derajat tingkatan-tingkatan dalam memahami. awwaluha idrakul insan al-ma'ani al-hissiyah al-musyahadah. Tingkatan pertama harus tahu makna yang terkandung dalam lafaz tadi dalam kenyataan hissiyah dalam kenyataan yang kamu bisa raba dengan panca indera Harus dipaham. Tangan itu apa? Ya tangan kita tahu. Baik. Bagus. Itu langkah pertama. Langkah kedua. lima anihil kulliyah. Dia tahu makna globalnya apa. Inti dari tangan itu apa? Baik Kenapa harus tahu intinya? Karena kadang-kadang kalau kamu definisikan tangan itu adalah yang memiliki eh, bulu-bulu uh, pada kulitnya. Eh, itu bukan inti. Kenapa? Di tempat lain banyak bulu-bulu kan begitu. Eh, bukan itu. Tetapi menggenggam itu tidak mungkin dengan hidung, tidak mungkin dengan mata, tidak mungkin dengan apapun. Maka Allah pun mengatakan dalam Al-Quran, wasamawatu matwiyatun biyamini setelah mengatakan wal ardu qabdatuhu yaumil qiyamah dan bumi dalam genggaman Allah yaumil qiyamah was matwiyatun biyamini dan langit-langit digulung dengan tangan kanan Allah. Baik. Apakah ini bukan khususnya terlihat? Bukankah ini bukan kekhususan makna al kuliah yang namanya tangan menggenggam, menggulung? Jadi itu Allah katakan dalam Al-Qur'an dan tetap tidak sama dengan tangan makhluk. lain Laisa kamitslihi syai'. Oh berarti begini, berarti ada kukunya. Dari mana kamu katakan demikian? Kadang-kadang bahkan kita melihat kursi. Kursi itu bukan makhluk hidup. Alhamdulillah. Cuma orang itu ingin menerangkan tentang sisi yang kanan dan kirinya dikatakan tangan kursi. Untuk itu tangan di tangan kursinya. Foto oh, tangan kursi. Padahal nggak ada jarinya, nggak ada kukunya, iya kan? Kenapa? Karena namanya dia nggak punya. Apa namanya ya? Ya sudah yang yang biasa kita kenal tangan, tapi tidak sama. Apalagi, apalagi, apalagi tentang Allah yang tidak pernah ada yang melihatnya di dunia ini. Nanti insya Allah Ahlul Jannah akan melihat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu Allah Subhanahu wa taala ayanan dengan langsung dengan mata kepala. Sebagai pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan bagi mereka Ahlul Jannah. Berarti tingkatan pertama, lafaz harus dipahami maknanya dalam kenyataan. Kedua, harus tahu makna inti dari lafaz tersebut. Salisuha yang ketiga ta'riful alfadhid dalah ala tilkal ma'ani al-hissiyah wal 'aqliyah. Harus mengenali pula lafaz-lafaz yang dimaksud oleh kalimat tadi secara hissi, secara akal. Fahadil maratib salasa. Ini tiga tahapan. Labud jaminha. Harus ada tiga tahapan ini. Fi kulli dalam semua pembicaraan kalau kamu berbicara kepada orang yang tidak mengerti hakikat wafat yang kamu ucapkan, nggak akan paham. Iya kan? Kalau ada orang berbicara pada, pada kamu dengan lafaz yang tidak dipaham maknanya, lafaznya hakikatnya apa dalam kenyataan dia tahu, maka nggak berfaedah kalimat tadi, ucapan tadi nggak akan dipaham. Maka tidak mungkin Allah menurunkan Al-Quran dengan lafaz-lafaz yang seperti itu. Pasti Allah turunkan Al-Quran dengan lafaz-lafaz yang dipaham oleh manusia. Khususnya orang-orang Arab yang ketika itu Rasulullah SAW di kalangan Arab dan dari turunan Arab. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa'idha akhbarana anil umuril ghaibah. Baik, kalau sekarang yang dikabarkan perkara yang ghaib. Yang mala ainun ra'at. Wala udhunun sami'at. Wala khatara ala qalbi bashar tentang sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata-mata manusia. tidak pernah didengar oleh telinga-telinga manusia suaranya. Dan tidak pernah pula terbetik di benak-benak manusia. Apa ini? Jadi sifatkan seperti ini. Jannah, surga digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim. Dikatakan hadis hadis khusus <clears throat> A'dadtu li'ibadi الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر kata Rasulullah SAW Allah berfirman a'dadtu aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang salihin mala ainun ra'at apa yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia wala udhunun sami'at tidak pula pernah didengar oleh telinga-telinga manusia. Ini suaranya tidak pernah didengar-dengar oleh manusia. Wala khatara ala qalbi bashar dan tidak pernah terbetik terbayangkan di benak manusia. Ketika kamu mendengarkan ayat-ayat tentang surga. Di sana ada kebun-kebun, ada sungai yang mengalir, ada pohon-pohon yang mudah dipetik yang mudah dipetik dalam keadaan kamu berbaring di singgah sanamu, di dipan-dipan yang mewah, rumah dari mutiara. Terbayang apa enggak terbayang? Terbayang. Baik, yang saya tanyakan sekarang, bayanganmu itu tepat apa enggak tepat? Pasti nggak tepat. Kenapa pasti nggak tepat? Karena hadisnya sahih Bukhari dan Muslim. Wala khatara ala qalbi bashar. Nggak pernah terbetik, nggak pernah terbayangkan dalam hati manusia. Yang kamu bayangkan betapa indahnya, surga lebih indah dari bayanganmu. Yang kamu bayangkan lebih dan sangat indahnya, sangat tingginya kenikmatan-kenikmatan. Surga lebih dari apa yang kamu bayangkan itu. Jangankan surga Firdaus, surga yang paling bawahnya orang yang terakhir masuk surga. Berarti orang yang paling belakang ini, surganya yang paling rendah. Apa diberikan oleh Allah padanya? Dikatakan kepadanya, silahkan. Kamu bayangkan kenikmatan-kenikmatan yang kamu inginkan. Setelah dia bayangkan kenikmatan dirinya, kan, kata Allah, aku beri sepuluh kali lipat dari apa yang kamu bayangkan. Ini orang yang terakhir masuk surga. Alhamdulillah, azakumullah. Bayangkan yang di atas, yang di atas, yang di atasnya dan jannatul firdaus, surga firdaus yang paling tingginya. Alhamdulillah Berarti mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Mata nggak pernah lihat suara-suara airnya, suara nyanyian bidadarinya nggak pernah didengar oleh manusia merdunya. Semerdu-merdunya suara dunia kalah dengan suara bidadari. Baik plus tambah lagi wala khatara ala qalbi bashar dan enggak pernah terbayang ke dalam hati-hati manusia. Hanya saja ketika kita berbicara tentang Allah tidak boleh dibayangkan seperti ini, seperti itu. Kita katakan tidak tahu. Nanti insya Allah kita akan melihat Allah. Kenapa? Kenapa sih salahnya? Pasti akan salah. Karena itu adalah hal gaib yang tidak bisa diraba dengan panca indera. Kalau rahimahullah. faida akhbarana 'anil umur al-ghaibah fala budda min ta'rifin al-ma'ani al Maka ketika menghabarkan hal-hal gaib pun perlu pakai lafaz-lafaz yang dipaham. Lafaz-lafaz dipaham yaitu tadi buah pohon, sungai, apalagi dipan-dipan, singgah sana, singgah sana, kasur-kasur mewah dan seterusnya. Itu lapat-lapat yang ada di dunia supaya kalian paham. Tetapi dengan catatan tentunya lebih mulia, lebih tinggi, lebih hebat, lebih nikmat daripada yang ada di dunia. Lebih lezat daripada ada yang di dunia. Begitu dalam mengungkapkan perkara-perkara yang gaib. Maka jangan kaget. Jangan marah-marah dulu. Kalau ahlu sunnah bilang Allah memiliki tangan. Wallah, sebagian kaum muslimin karena kebodohan mereka. Sebagian kaum muslimin karena kesalahpahaman mereka Ketika mendengar ahlu sunnah berkata, Allah memiliki tangan, kaget mereka. Masa kamu berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Dan kemudian memusuhinya, menyatakan sesat, menyatakan begini, menyatakan begitu, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal ahlu sunnah menyatakan dengan kalimat berikutnya, tetapi tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Persis seperti ada yang apa yang ada dalam Quran hanya kita ucapkan seperti apa yang ada dalam Quran. mana-mana mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya kata Allah. Apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku kata Allah. Apakah ahlu sunnah salah menyatakan bahwa Adam diciptakan dengan tangan Allah? Apakah salah? Padahal Al-Quran bilang begitu. Tapi Allah berkata, laisa kamitslihi syai, maka ahli sunnah pun berkata bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Sesungguhnya bisa dipaham dengan mudah kalau mau sabar. Mau sabar mendengarkan dengan hati yang lapang. Jangan dengan suuban. Mendengarkan dengan hati yang lapang dengan penuh husnudzan, berbaik sangka pada ahli sunnah. Jangan berburuk sangka. Wah ini pasti sesat, pasti sesat. Lihat, lihat ucapannya. Dengarkan ucapannya. Dengarkan radionya. Ke radionya bilang begini, bilang begitu. Coba kita dengarkan. Tapi bukan untuk mengambil faedah mendengarkan untuk cari kesalahannya. Maka ketika Allah memiliki tangan, ha ini dia, dia menyamakan Allah dengan makhluk. Kalau mendengarkan dengan hati yang dingin. Dengan hati yang lapang, dengan tidak su'uban. Ternyata Al-Quran memang lafat-lafatnya, lafat bahasa Arab. Yang lafat-lafat bahasa Arab dipakai pula di kalangan makhluk. Tetapi Allah tambahkan kalimat laisa kamitslihi syai tidak serupa dengan makhluknya. Maka kita pun memakai lafat-lafat yang sama. Tangan Allah, wajah Allah. Kita mengharapkan uluran tangan Allah. Dan seterusnya. Tetapi kita katakan tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Kau muslimin yang saya hormat. Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi menyatakan selanjutnya. Wadhalika bita'rifin al-umur al-mashhuda. Kalau diterangkan atau menerangkan ya harus dengan kalimat-kalimat yang kita kenal dari kalimat-kalimat yang bisa kita saksikan. Tumma in kanat mithluha lam yahtaj ila dzikril fariq. Kalau sama persis nggak perlu kita katakan bedanya. Tetapi karena tidak sama, maka harus ada kalimat yang menerangkannya bidzikril farid harus yudkar bidzikril farid sebutkan dengan menyebutkan perbedaannya bahwa tidak mungkin sama dengan makhluknya kalau begitu kayak apa ya tentunya sesuai dengan kemuliaan Allah tangan Allah tentunya sesuai dengan ketinggian Allah kemuliaan Allah keagungannya tidak mungkin seperti tangan-tangan makhluk yang lemah, yang jelek, yang rendah, yang begini, yang begitu. Yang lemah. Demikianlah Allah katakan dalam Al-Quran. Hal-hal gaib. Apa kata Allah tentang surga? Kalau tadi dalam hadis yang sahih dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala qatara ala qalbi bashar, dalam Al-Qur'an juga diungkapkan dengan kalimat yang mirip atau semakna dengan itu. Kata Allah, "Fala ta'lamu nafsun ma min qurrati a'yun. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang aku sembunyikan, aku persiapkan untuk mereka dari qurrata a'yun. Qurrata a'yun adalah semua yang menyenangkan, yang membahagiakan, yang betul-betul menenteramkan jiwa, menenangkan hati, menenteramkan hati. Qurrata a'yun. Kata Allah, "Fala ta'lamu nafsun." Sungguh satu jiwa pun gak ada yang tahu, kata Allah. Apa yang aku sembunyikan, apa yang aku persiapkan dengan tersembunyi. Dari kurrata a'yun. Dari perkara-perkara yang membahagiakan. Baik. Apa yang dimaksud? Juga jannah, surga. Allah katakan uhfiya, tersembunyi. Allah katakan fala ta'lamu nafsun. Satu orang pun gak ada yang tahu. Baik. Kalau kita katakan, tapi kan kita tahu dari Quran. Iya, lafaz-lafaznya kamu tahu. Tapi hakikatnya tidak sama dengan apa yang ada di dunia. Kalimat sungai kita kenal, kalimat buah kita kenal, kalimat pohon kita kenal, kalimat ini kita kenal, semua yang disifatkan dalam jannah kita kenal. Bahkan Allah sebutkan dengan nama-nama buahnya. Disebutkan inaban wa qabba dengan buah anggur, disebutkan pula dengan buah eh, delima, disebutkan pula dengan buah ini, buah itu muslimin yang saya hormati. Apakah sama dengan delima yang di dunia? Apakah sama dengan anggur yang di dunia? Tentunya tidak sama. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin sama. Karena Allah mengatakan, oh iya, tersembunyi. Fala ta'lamu nafsun, Gak ada yang tahu satu jiwa pun. Juga Rasulullah menyatakan dengan hadis qudsi bahwa Allah berfirman, "Mala ainun ra'at," gak pernah dilihat oleh manusia. Karena kalau anggur yang kita punya itu sudah ainun ra'at, sudah dilihat oleh manusia. Kalau buah-buahan selezat apapun yang kita punya, yang ada di dunia, itu sudah ainun ra'at, sudah semua orang tahu, semua orang merasakan menikmat, menikmatnya. Dan ketika dikatakan anggur, mereka langsung membayangkan di benaknya. Oh, itu yang pernah saya makan kemarin. Khatara ala qalbi bashar alam yaktur ala qalbi bashar. Khatara ala qalbi bashar. Terbayangkan di hati-hati manusia. Bahkan ketika bicara jannah pun yang terbayangkan anggur dunia. Padahal di jannah tentunya beda dengan anggur-anggur dunia. Wa qala rahimahullah. Bagaimana caranya menyebutkan zikril farid? Bi an yuqal laisa dzalika mithlu hadza disebutkan zikril farik perbedaannya dengan kalimat bi an yuqal dengan mengucapkan tentunya tidak seperti yang ini wanahu dalik atau dengan ungkapan-ungkapan seperti itu tentunya tidak sama dengan anggur dunia tentunya tidak sama dengan buah-buahan yang di dunia tentunya tidak sama dengan sungai-sungai dunia baik kenapa tidak sama karena sungai di jannah disebutkan dalam hadis Majreha ala dur. Airnya mengalir di atas batu-batu permata dan mutiara-mutiara. Airnya ahla minal asr. Lebih manis daripada madu. Lebih harum daripada minyak kesturi. Wahafitahu min dahabin. Dan kanan kirinya dari emas. Ini al-sungai dalam jannah hafitahu minad dahab tepi-tepinya dari emas kemudian airnya ahla minal asam lebih manis daripada madu dan lebih harum daripada misik wa majraha 'ala dzur dan mengalirnya di atas batu-batu permata dan mutiara. Kamu pernah melihat sungai? Pernah. Bagaimana kalau di bawahnya itu masuk batu-batu permata mutiara-mutiara? Pasirnya itu. Dan airnya segar tetapi manis seperti madu dan harumnya seperti minyak kesturi. Kalau kamu air di rumahmu kasih minyak kesturi, kasih minyak misik, wangi, diminum pahit. Racun buatmu. Ini subhanallah, harum tapi manis. Baik, apakah ada yang semodel itu? Tidak ada. Kalaupun kamu mau buat, karena kamu misalnya orang kaya, kemudian berkata seperti Fir'aun, atau seperti Dajjal, aku juga bisa bikin surga. Wahai anak buahku, bikin sungai-sungai yang di rumahku. Bawahnya kasih pasirnya permata-permata dan mutiara. Dan kanan kirinya batu-batunya dari emas. Bikin, dia mampu hartanya. Dan kemudian dialirkan aliran yang manis, ya, madu. Jadi apa sungainya kira-kira? Kalau alirannya madu, yang kental itu tadi. Kemudian dikasih minyak wangi, biar wangi karena nggak akan bisa sama dengan apa yang dalam jannah. Kalaupun berhasil, ada pewangi yang bisa diminum, masya Allah, air sirup, Baik. Apakah sama dengan air jannah? Wallah tidak sama. Pasti tidak sama. Jannah lebih bagus dari itu. Kalau tidak azabullah berarti selapat-selapat tadi hanya pendekatan. Kalau kamu berikan kemudian dipersiskan dibikin tidak seperti itu yang dimaksud. Tapi lebih bagus dari itu, daripada itu. Sehingga harus dikasih keterangan tentunya tidak sama dengan mutiara-mutiara dunia, nggak sama dengan permata-permata dunia, nggak sama dengan madu dunia, nggak sama dengan misiknya dunia. Apalagi misik-misik yang ada sekarang. La haula wa la quwata illa billah. Kau muslimin yang saya hormati. Dikatakan wa idza taqarrara intifa al mumatilah kanat al-idafa wahdaha kafiyah. Kalau ternyata ada perbedaan intifa al-mumathilah artinya tidak adanya kesamaan karena al-idafa wahdaha kafiyah maka penyandaran saja sudah cukup. Enggak perlu kamu katakan tapi beda, enggak perlu. Buat orang-orang cerdas idhafah saja kafiyatun cukup fi bayanil farik cukup untuk menyebutkan perbedaan. Iya kan? Apa idhafah? Seperti kalimat tadi. Surga dengan dunia. Kita sebutkan yang satu disadarkan pada dunia, satu sadarkan pada surga. Sudah cukup itu sebagai pembeda Ya ini kita katakan misalnya seperti tadi buah-buahan, buah-buahan surga. Disandarkan pada surga. Orang yang mendengar paham, oh bukan buah-buahan ini maksudnya. Iya toh? Baik. Demikian pula kalimat tangan, ya disandarkan kepada makhluk. Ya dufulan, ya dufulan. Ya kita terbayang, ya berarti tangan seperti kita punya tangan, karena tangannya si bulan, manusia saya juga manusia. Tapi ketika idhafatu ila Allah, ketika diidhafakan kepada Allah, ya yadullahi fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, pasti pasti pasti berbeda. Idhafah tadi sudah cukup. Kafiyatun libayanil bayanil fariq, cukup untuk membedakan. Wa intifa'u tasawi la yamna' minhu wujud al-qadar al-mushtarak dan penafian kesamaan tadi tidak menafikan apa yang terkandung dari makna global tentang tangan. Jadi Allah menggenggam dengan tangannya. Itu makna global. Makhluk menggenggam, ya apa yang makhluk bisa genggam? Dunia, nggak mungkin makhluk bisa menggenggamnya. Berarti itu makna globalnya ada. Tetapi pasti, pasti, pasti. Tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Nah, kalau ada keterangan tambahan kita terima. Kalau ada keterangan tambahan dalam Quran dan Sunnah wajib kita terima dengan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Amanna Nabihi kulun min indi rabbina. Kami mendengarnya itu semua dari sisi Rabb kami. Maksudnya apa? Kalau ada tambahan keterangan bahwa tangan Allah ada jari jemarinya Loh dari mana? Dari riwayat hadis sahih. Bahwasanya al-qulub baina asbu'aini min asabi'ir rahman. Di antara apa hati-hati manusia itu kata Allah di dua jemari Allah. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Kalau tidak ada, kita katakan tidak tahu. Kukunya, kukunya ada enggak, Nggak tahu. Enggak dikabarkan. Kabar jari ada, kabar tangan ada, kabar menggenggam ada dalam Quran wa sunnah yang pasti pasti pasti tidak sama dengan makhluk. Menggenggamnya tidak sama dengan menggenggamnya makhluk. Membolak-balikan dengan jarinya tidak sama dengan kamu membolak-balikan sesuatu dengan jarimu. Iya kan? Sehingga jangan kamu bayangkan kayak apa ya hati ada di dada saya kok dibolak-balikan dan hatinya banyak lagi. Bagaimana mungkin Allah membolak-balikan dengan jarinya? Sudah jangan bilang tidak mungkin. Allah tidak sama dengan makhluk, maka jadinya pun tidak sama dengan makhluk. Dan tidak terbayangkan dalam benakmu dan benakku dan benak siapapun. Apalagi membolak-balikannya. Juga kita tidak tahu kaifiahnya. Tapi kalau beritanya ada dalam hadis yang sahih, sami'na wa taana. Aman Nabi, kulun min indi Rabbina. Kami dengar, kami taat, dan kami menerima dan kami percaya dengan semua yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dalam Quran ataupun melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وبه سرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط dan dengan ini kita bisa memahami hal-hal yang gaib yang Allah kabarkan dalam Quran dan Sunnah. Kalau nggak ada makna yang global tadi nggak akan bisa memahami. Tetapi alhamdulillah karena Allah terangkan dengan lafaz-lafaz yang bisa dipaham, seperti mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tuksirul mizan. Seperti ayat-ayat Allah yang menghabarkan tentang apa yang ada dalam jannah dan apa yang ada dalam neraka. Allah sebutkan demikian dahsyatnya dan mengerikannya neraka dengan lafaz-lafaz dan bisa dipaham. Kalau lapar lafaznya tidak dipaham, nggak mungkin kita bisa ngerti apa itu neraka, apa itu surga. Tapi diterangkan api yang membakar, kita paham. Kadang api dunia saja sudah mengerikan. Siapa yang mau membakar diri dengan api kecuali orang-orang yang stres? Apalagi api akhirat yang tentunya tidak sama dengan api dunia. Nah, ini perlunya. Lapat-lapat tadi perlunya apa? Supaya kita paham hadrul mustar, paham secara global apa yang dimaksud dengan api. Oh, api itu membakar, sakit, panas. Kemudian diterangkan, tapi api neraka jauh lebih dahsyat daripada api dunia. Bahkan api dunia takut berlindung pada Allah daripada api neraka. Mudah-mudahan bisa dipaham Rasulullah Taufiq Al-Afiyah Subhanallah wa bihamdik Ashadu an la ilaha ilan wa atubu Kalau ada pertanyaan silakan. Bagaimana dengan manna wa salwa yang diturunkan kepada Bani Israel yang itu makanan dari surga. Berarti surga pernah pernah terlihat oleh manusia. Manna wa salwa kan bukan seluruh surga. Itu pertama, ya, jawaban pertama. Kalau itu adalah tafsir yang rajah maka itu pun tidak berarti surga pernah dilihat. Allah katakan bala ta'lamu nafsun, tidak pernah ada satu jiwa pun yang pernah melihat surga. Demikian pula dalam hadis tadi kata Allah, aku persiapkan dalam jannah apa yang tidak pernah dilihat oleh manusia. Dan tafsir dari mana wasalwa memang ada makna atau tafsir yang menyatakan dengan kalimat ya, makanan dari surga tetapi ada pula tafsir yang menyatakan bahwa mana wasalwa adalah satu berbentuk daging panggang, ayam panggang yang ada di antara uh, apa? Tidak di bawah, tidak di atas gitu. Pas di hadapan manusia tinggal ngambil saja. Sedangkan yang satunya seperti madu yang ada di dinding-dinding bukit-bukit. Seperti madu. kenal dan itu apa yang Allah berikan pada mereka? Dan apa yang Allah akan berikan buat kalian dalam jannah tidak pernah dilihat oleh manusia. Baik. Nah, salam. Kecuali Ya, kecuali ya, Iya. Nah, Rasulullah SAW Sedangkan katakan tadi kecuali Rasulullah SAW yang diajak oleh Allah Subhanahu Wa untuk melihatnya. Apakah ikut kulit subuh bersama imam anda dengar ada fatwa Syekh Al-Bani tentang hal tersebut agar ikut imam kunut benar apa tidak kalau tidak kunut apa dari ini? yang saya dengar tentang Syekh Al-Bani bukan masalah kunut wallahu alam adalah masalah i'tidal masalah i'tidal karena beliau berpendapat ketika i'tidal setelah ruku itu irsal membiarkan tangannya tergantung, tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dadanya. Itu pendapat beliau. Dan menyatakan salah orang yang meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada setelah hukum. Tapi beliau bahkan bukan hanya berbicara, mempraktekkan ketika di belakang Syekh bin Bas, ikut Syekh bin Bas. Ketika ditanya kenapa? Karena dia adalah seorang mustahid dan dia imam, saya ikut imam. Tapi kenapa kalau di kampung-kampung kamu sholat dengan mereka kamu gak ikut? Karena mereka di kampung orang adalah orang-orang mukhalif, Tidak punya ilmu. Sehingga mereka berbuat itu bukan dengan ilmu mereka. Kalau mereka tidak dengan ilmu, saya punya ilmu. kalau oh, itu salah, maka saya gak ikut. Paham ya? Artinya kalau imamnya itu mujtahid, berarti apa yang dikerjakannya secara istihad. Apa yang dikerjakannya adalah secara ilmu. Maka makmumnya ikut walaupun tidak sepaham dalam masalah itu. Tetapi kalau imamnya mukhalid hanya ikut-ikutan saja, sedangkan kita tahu kalau itu salah, maka kita tidak boleh mengikutinya kalau itu adalah suatu yang salah. Nah, maka berbicara pula sebagian kaum muslimin tentang masalah kunut karena kunut itu bid'ah sebagaimana diriwayatkan disebutkan dalam bulughul maram ay bunai bid'ah ay bunai wa ya anak itu adalah muhdats. sehingga kita tidak ikut kalau ada alim ulama beristihad menyatakan bahwa itu adalah sunnah nanti kita ikut belakangnya kalau mau berbicara seperti Syekh Al-Bani tadi tetapi Allah taala alam sekarang ini ahlu sunnah seluruhnya menyatakan itu beda Apa ada? Para ulama ahlu sunnah yang menyatakan bahwa itu adalah sunnah. Saya tidak tahu. Allah taala alam. Tapi itu adalah bid'ah, kita nggak ikut kebid'ahan. Tapi sholatnya tetap sah, kita sholat di belakang mereka. Nah, Jazakumullah khair. Ada istilah panjang banget masalah itu. Masalah anak yang wafat sebelum balik. Ada dikatakan tuyur bil jannah. Berbahagialah burung-burung dalam surga kata Aisyah tapi Rasulullah menegurnya engkau tidak tahu wahai Aisyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dan kemudian mengambil keturunannya dan memisahkan ini untuk surga itu untuk neraka artinya apa artinya belum tentu iya kan sehingga Pendapatnya ada berapa pendapat? Pendapat yang menyatakan itu terserah Allah nanti. Ada yang menyatakan bahwa itu di dalam jannah. Ada yang mengatakan dengan perbedaan kalau anak orang kafir dalam neraka, kalau anak muslim dalam surga. Kenapa? Berdasarkan karena Allah tahu apa yang akan terjadi nanti. Kalau dia tidak mati, dia jadi muslim atau jadi kafir. Umumnya anak muslimin jadi muslim, umumnya anak orang kafir jadi kafir kan begitu. Ada pendapat keempat yaitu diuji nanti di akhirat. Diberi ujian. Diperintahkan oleh Allah SWT untuk masuk neraka. Yang taat masuk neraka, dia masuk surga. Yang protes, dia masuk, neraka. Jadi Allah Ta'ala alam, saya sendiri belum tahu mana yang wajib dari pendapat para ulama. Tetapi para ulama mendoakan anak-anaknya muslimin dengan kebaikan. Mendoakan anaknya muslimin dengan kebaikan. Insya Allah syafi' nafi' Insya Allah menjadi syafaat buatmu Insya Allah akan menjadi pembela penolong Terus Jadi syafaat, menjadi pembela, menjadi Nah, doa-doa seperti itu Tapi kalau memastikan itu yang ditegur oleh Rasulullah Aisyah sepertinya bahasanya memastikan bergembiralah, itu akan menjadi burung-burung dalam surga. Maka Rasulullah tidak. Awagarizalika dari Aisyah. Apakah tidak selain itu wahai Aisyah? Allah sudah menentukan siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Sehingga Allah maha tahu apakah di surga atau neraka Allah yang tahu. Artinya jangan dipastikan. Diharapkan boleh. Doakan mudah-mudahan menjadi begini, menjadi begitu, dan seterusnya.